yang baru punya pasangan hahaha ngapain mbak ketawa mbak nggak benar foto dulu maksudnya oke gimana? Hah? Apa mas? Sombong dong. Hah? Sote. Pedok kleu. Ayo. Kau kembang, kembang, kembang, kembang, kembang, kembang, Oke, terima kasih untuk Yuwanaka Family Indonesia Demo Probolinggo oh, sih dari mana aja ini udah dari Jombang Mojokerto Mojosari itu yang kami kan dari mana Supreme <laughs> Mau Mau ikut kayak kaos ya <laughs> Oke, terima kasih Bu, jenengan lokalnya sama siapa? Mas Wade, siapa lagi? Jihan Nah, kalau saya main sama aku lagi Belum, <laughs> Terima kasih. Dari mana Mas Dadang? Hah? Dari sini aja. Ini tepatnya di Loh, ketemu lagi guys. Loh, Sewu. Hotelnya tetap Lagen. Duren Sewu kandaan Tak juru foto dulu, tak juru. Lho foto ini? Iki anak foto sate. Iki lho, anak foto sate kok. Lho kan, kan ini kita pun jalan Bu. waduh sing dikenali apa nih bu? aduh, ada <laughs>